Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ma ba'd. Kita lanjutkan dikit lagi barakallahu fi kata beliau di sini halaman yang ke-167 Syarah Lum'atul I'tiqad yang disyarah oleh Asy-Syaikh Shalal Fauzan Astabahullah Setelah menjelaskan bahwasanya alam dunia beda dengan alam akhirat, alam kubur, Beliau menyebutkan di sini hadi qudratullah azza wa jalla. Ini adalah kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Allati la yu'jizuha syai'un. yang tidak ada sesuatu apapun yang membuat Allah taala lemah. Paham ya? Jadi kemampuan Allah taala membuat kadang-kala orang sama-sama di dunia tapi tidak saling merasakan. Seperti kemarin orang apa kemarin? Orang yang tidur, satunya mimpi, satunya tidak. Disimak, diperhatikan. Yang enggak punya kitab diperhatikan, catat faedahnya. Allah musta'an. Kita lihat sini. Kata beliau, ini adalah kemampuan Allah SWT yang tidak ada sesuatu pun yang membuat Allah lemah. Yaitu apa kemarin? Contohnya kemarin, sama-sama di dunia dua orang, tapi tidak saling merasakan. Satunya mimpi, satunya enggak. Padahal sama-sama di dunia. Sama-sama di dunia. Wallahu hajaba anna umurul akhirah wa adzabal qabr min umuril akhirah. Allah Ta'ala menutup-nutupi kita dari perkara akhirat. Kita nggak tahu kan perkara akhirat. Dan juga nggak tahu eh, adab kubur. Sedangkan ada kubur termasuk perkara akhirat. Padahal kuburan, area makam itu di mana areanya? Di dunia, tapi alamnya beda gitu loh. Paham ya? Kemarin dicontohkan dengan orang yang mimpi. Dua orang satunya mimpi, satunya tidak. Perhatikan, dua orang satunya mimpi, satunya tidak. Yang mimpi barakallahu fi itu merasakan sesuatu yang nggak dirasakan sama satunya ini, yang tidak mimpi. Padahal sama-sama di dunia. apa lagi udah beda alamnya, dunia dengan akhirat kan itu Wa inna nahnu nu'min bihi bina'an ala khabar Rasul alaihi surat wassalam. Akan tapi kita beriman dengan perkara akhirat tersebut karena membangun di atas kabar yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa nu'minu annal mayyita yu'adzab wa yun'am. Maka kita beriman bahwa mayit yang di dalam kuburan itu diadab dan dikasih nikmat. Cuman kalau kita bongkar, ya memang masih utuh. Enggak ada reaksi kelihatannya. Paham ya? Kalau kita bongkar, tapi alamnya beda. Alamnya beda ngerti alamnya ber berbeda sehingga tidak disamakan. Wa in kunna la nuhis bihadza wa la narahu. Walaupun kita enggak merasakan hal ini dan kita tidak melihat, tidak melihat adabnya bagaimana, enggak melihat nikmatnya bagaimana dan tidak merasakan, tapi alamnya berbeda. Perhatikan ya, alamnya berbeda. Wa fi hajbihi anna rahmatan minna Dan Allah Ta'ala ketika menghalang-halangi, tidak ditampakkan di hadapan kita, rahmat buat kita. Kenapa demikian? Disebutkan dalam hadis itu, orang yang siksa dalam kuburan itu sekali siksaan nah ketika dipalu dan palu terbuat dari besi barakallahu fiik itu teriakannya itu semua makhluk dengar kecuali dua eh, ilah takolain kecuali dua yaitu manusia dan jin paham ya kadang hewan-hewan dengar tuh hewan-hewan dengar siksaan nah kenapa ini ditutup, ditutupin oleh Allah Taala coba kalau diperdengarkan nah ya perhatikan ya kalau diperdengarkan sebutkan dalam hadis la sa'iqa ini saya pingsan orang itu dengar dengar diperdengarkan siksaan alam kubur. Wah, ngeri. Paham ya? Makanya Allah Taala termasuk rahmatnya sengaja ditutupin, nggak ditampakkan, nggak diperdengarkan oleh apa? Allah Taala kepada makhluknya yang masih hidup kan itu. Perhatikan Bapak ini, yaqulu alaihi wassalam laula alla tudafinu la sa'altullaha an yusmi'akum min adhabi ahli kubur ma asma'ani. Kalau seandainya kalian tidak saling memakamkan, tidak saling menguburkan, paham ya? dan tidak saling mengkafani, niscaya aku aku akan minta kepada Allah taala untuk memperdengarkan berkalian adab penduduk kuburan. Lihat ini. Rasulullah akan minta agar diperdengarkan orang-orang yang diadab dalam kuburan. Mas maani sebagaimana aku diperdengarkan aku Wallahu jalla wa ala hajaba hadza anna rahmatan minna. Maka Allah Subhanahu wa taala na barakallahu fi menutupi hal ini di hadapan kita. Na barakallahu fi karena apa? sebagai rahmat kasih sayang Allah Taala kepada kita. Fal mayyit yudrab fi qabrih. Maka mayit itu dipukul di dalam kuburannya. Ya, ada maksudnya ya, yang dipukul dia ya ada karena enggak bisa menjawab tiga pertanyaan itu. Fayasihu sayhatan yasma'uha kullu syai'in illa taqalain faedah ini. Ini faedah dikondisikan ini. Maka si mayat tersebut akan teriak dengan teriakan yang didengar segala sesuatu mendengarnya. Semua makhluk dengar kecuali dua. Yaitu jin dan manusia. Paham ya? Semua makhluk dengar azab tersebut. Kecuali siapa tadi? Hah? Jin dan manusia dikondisikan faedah itu. Walau sami'aha insana sa'iqa ini, yakni lamat. Kalau seandainya manusia dengar, nih saya pingsan, yaitu mati. Karena ngeri, keras sekali suaranya. Paham ya? Fa min rahmatillahi an hajaba hadza anna. Maka termasuk rahmat kasih sayang Allah taala, Allah taala tutupi hal ini dari kita, enggak ditampakkan, enggak diperdengarkan juga. Kita enggak pernah dengar kan? Nah, barakallahu fiik seperti ngeri kalau diperdengarkan. Wala nasma'uhu wala narah rahmatan bina. Kita tidak mendengarnya dan tidak melihatnya sebagai rahmat kasih sayang Allah taala kepada kita. Fa umurul akhirah la tuqasu bi umur dunia Penting ini. Maka perkara akhirat jangan sekali-kali dikiaskan dengan perkara dunia. Disamakan enggak boleh. Perkara akhirat tidak boleh disamakan dengan perkara dunia. Nah, Allah musta'an. Kita lihat sini. Wa awwalu umuril akhirah adzabul qabr. Lihat ini. Dan perkara akhirat yang pertama kali adalah adab kuburan. Itu pertama kali karena awal manazil akhirat adalah apa? Di kuburan tersebut. Naam. Fahuwa awal manzilin min manazil akhirat Yang mana kuburan itu adalah tempat pertama kali untuk singgah dari apa tahapan-tahapan akhirat. Wa ma yajri Nah, dan apa-apa yang berjalan di dalam kuburan tersebut, azab, nikmat, fahuwa min alamil ghaib, termasuk alam ghaib alladzi la ya'lamuhu illallahu azza wa jal. Yang mana alam tersebut tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. nasallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah walhamdulillahi rabbil alamin.